taala. Sebagaimana biasa kita akan meneruskan bacaan kitab Al-Qidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Demikian juga nanti akan kita jelaskan syarah atau penjelasan dari Imam Al-Im Al Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi taala. Adapun penulis buku ini Akidah atau Hawiyah adalah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Asdi Al-Misri atau Hawi Al-Hanafi rahimahullah taala. Beliau lahir tahun 239. Dan kita juga akan baca nanti beberapa penjelasan para ulama terhadap Al-Aqidah Tahawiyah ini di antaranya yang paling banyak kita ambil dari syarahnya Al-Imam Ali bin Ali Ibn Abdul Is Al-Hanafi rahimahullah taala. Dan beliau lahir tahun 731 Hijriah. Sebagaimana sering kita sebutkan bahwa akidah adalah suatu yang sangat penting. Disebutkan oleh para ulama al-akidah itu secara bahasa dari akoda, yakni ikatan yang kuat, yang di situ mengandung juga kejujuran kita. Dari kalimat robato mengikat, secara bahasa akidah adalah seperti itu, suatu yang mengikat. Adapun secara istilah syariat yang biasa kita dengar, akidah itu adalah majmu atau umuri diniyah alati yajibu ala muslim ayuk minabiha bil yakin bisa ditulis akidah itu adalah kumpulan perkara-perkara agama. Kumpulan perkara-perkara agama alati yajibu alal muslim yang wajib bagi seorang muslim ayuk minabiyah untuk beriman padanya bil yakin dengan yakin itu namanya akidah perkara-perkara agama yang wajib kita sebagai seorang muslim itu beriman dengannya dengan yakin itu makna kalimat akidah <clears throat> Kemudian di situ bagi kita ahlu sunnah wal jamaah dan itu adalah sebenarnya Nabi SAW bahwa umat beliau akan terpecah menjadi 73 golongan. Setaftariku umat ila salasah wa nafirqoh. firqah. Ini suatu keadaan yang kita harus beriman padanya karena itu ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita sedih tetapi demikian kejadiannya akan terpecah menjadi 73. Kemudian Nabi menyebutkan kulha binar ila wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu. Dan mereka para ulama menjelaskan bahwa dari 72 ini mereka sebagaimana orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Tidak kemudian dalam keadaan kafir sebagaimana sebagian orang meyakini. Mereka para ulama menjelaskan bahwa 72 ini masih umatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena Nabi mengucapkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan umat umat, akan pecah umatku. Masih dikatakan sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat al istijabah, umat yang mendengar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian mereka terjerumus sehingga mereka sebagaimana orang-orang yang melakukan dosa besar. Ima ayu adiba binar mungkin disiksa dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka atau ima firolahu, atau mungkin Allah mengampuni. Sebagaimana kita meyakini seseorang yang melakukan dosa besar seperti mungkin berzina, naudzubillah, Demikian juga mungkin mencuri. Demikian juga menghibai manusia. Kalau dia seorang muslim tidak membatalkan keislamannya, maka mereka itu sesuai dengan kehendak Allah swt. Karena Allah menyebutkan innallaha la yaghfiru ayyusyraka wa yaghfiru ma duna dzalika Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Berarti dosa-dosa besar itu adalah dari kehendak Allah swt. Mungkin Allah menyiksa dulu atau mungkin Allah mengampuni langsung. Demikian juga orang-orang yang dia itu kemudian menyelisihi dari apa yang padanya para sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada yang ada padanya Nabi demikian juga para sahabatnya. Sebagaimana mereka melakukan dosa-dosa besar. Karena Nabi masih mengucapkan umati, umatku. Maka disebutkan di situ ilah wahidah kecuali satu. Dalam riwayat yang lain dibicarakan oleh para ulama, ma'ana alihi wa sahabi yang aku ada padanya, yakni Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Demikian. Jadi di situ mereka yang kemudian para ulama menyebutkan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah maknanya adalah orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wal jamaah yakni mereka berkumpul, mereka tidak berpecah belah. Maka menurut ahlu sunnah wal jamaah Akidah mereka itu mabniun alal kitab wa sunnah, dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah. Ala fahmi salafi soleh dengan pemahaman salafus soleh. Jadi ditegakkan di atas Al-Qur'an, demikian juga di atas sunnah, sunnah Nabi SAW alaihi wasallam berupa ucapan, demikian juga perbuatan Nabi, demikian ikrar Nabi membiarkan, demikian juga hamun Nabi berkeinginan, demikian juga sifat Nabi SAW. alaihi wasallam ini sunnah-sunnah beliau Sallallahu alaihi wasallam dibangun di situ akidah mereka. Demikian juga perkara agama mereka yang lain dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian dengan pemahaman para sahabat karena mereka lebih tahu apa yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga para ulama setelahnya dari para tabiin, demikian juga atfal tabiin dari ulama-ulama yang dikenal di kalangan Ahlus sunnah wal jamaah. Maka di situ ada orang-orang yang membangun akidahnya itu tidak di atas Al-Quran dan Sunnah yang dikenal dengan ahli kalam atau ahli filsafat jadi ahli kalam atau mereka mempunyai ilmu ilmu kalam demikian juga ahli filsafat maka mereka itu mabnin mabniun ala falsafatul Yunan mereka membangun akidah itu di atas filsafatnya orang-orang Yunani pada Korn setelah Abad yang kedua, sekitar 101 setelahnya berkembang di situ ilmu filsafat. Mereka menerjemahkan buku-buku Yunani dari Eropa dan semisalnya diterjemahkan kemudian diserap oleh kaum muslimin. Mereka itu apa? Yastakhdimu qawaidu mantikiyah. Menggunakan kaidah-kaidah ucapan-ucapan mantik fa'aqaiduhum la layasud bisama. Akidah mereka tidak dibangun di atas sama, mendengar yaitu apa mendengar dari Al-Quran dan mendengar dari Sunnah. Tasbutu bil akal, walakin tasbutu bil akal. Tetapi akidah mereka itu dibangun di atas akal. Kalau akal kemudian menerimanya maka diterima. Kalau tidak menerima maka tidak diterima. Itu ilmu kalam atau ilmu filsafat. Adapun kita insya Allah membangun akidah itu sebagaimana penjelasan para ulama di atas Al-Quran, demikian juga sunnah, demikian juga di atas pemahaman para ulama salafus soleh. Kemudian pada pertemuan terakhir lewat kita sudah sebutkan di situ beberapa poin-poin yang disebutkan oleh Imam Tahawi. Secara umum apa yang disebutkan oleh beliau di dalam akidah Tahawiyah ini disetujui oleh para, para ulama ahlu sunnah. Kecuali sesuatu yang sedikit saja. Dan pernah lewat pembahasannya. Sedikit sekali. Itu pun sebagian ulama menganggapnya bukan demikian yang maksud, yakni sesuatu yang kemudian tergelincir padanya. Secara umum semuanya itu adalah benar karena dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Dan kita sudah menyebutkan pada pertemuan yang telah lewat <clears throat> tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan beriman kepada para malaikat sebagaimana dalam rukun iman. Kemudian juga al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarihi iman kepada Allah Subhanahu wa taala wujudnya sifat-sifatnya nama-namanya demikian juga kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala telah lewat pembahasannya kemudian kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an demikian juga Injil demikian juga Taurat demikian juga di situ Zabur demikian juga Suhuf yang dipegang oleh Nabi Ibrahim juga. Demikian juga Nabi Musa. Kemudian beriman kepada para nabi Allah Subhanahu wa taala, para rasul. Kemudian beriman kepada takdir baik yang itu manis demikian juga yang pahit. Dan kita masih dalam pembahasan beriman dengan hari akhir. Pada pertemuan telah lewat disebutkan situ oleh beliau sebagaimana kita e, berikan di situ sebagian buku Wa nu'minu bil kiram al-katibin. Kita beriman dengan para malaikat Allah SWT yang mulia, al-katibin yang menulis amalan kita ini. Fa Allah ja'alahum alaina hafidin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat itu bagi kita semua sebagai hafid menjaga, mencatat amalan kita ini. Wa nu'minu bi malakil maut beriman dengan malaikat maut pencabut nyawa kita. Kita semua akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'ifatul maut. Wa ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman suksiha aninar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukan dalam surat Al-Imran, kullu nafsin dha'ifatul maut, setiap yang berjiwa itu akan dha'ifah. Dha'ifah akan merasakan kematian. Wa ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanyalah nanti amalan kalian itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Paman zuhsiha aninar barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannah kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faza maka dia telah beruntung. Sudah tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada keberuntungan seorang itu dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api neraka. Adapun kehidupan dunia ini adalah sebuah oleh Allah Subhanahu wa taala wa mal hayatud dunya illa mata'ul Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata, kesenangan al-gurur yang menipu. Jadi demikian. Barang siapa yang kemudian masuk dalam surga, kemudian dijauhkan dari api neraka, maka dia telah beruntung. Kemudian sebutkan di situ <clears throat> Wa nu'minu bi maut al muwakkal bi arwahil alamin yang muwakkal yang mendapatkan tanggungan untuk mencabut ruh-ruh alam semesta ini. Dan semua yang selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Usul Salasah. Wa qulu wallahi alam wa ana wahidun min dzalika alam. Dan setiap selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya alam. Alam, alam semesta itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan dan aku salah satu dari alam tersebut. Kita semua adalah salah satu dari alam tersebut. Setiap selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya alam. Dan para malaikat pencabut nyawa itu nanti akan mencabut ruh-ruhnya alam ini. Apa yang ada di semesta alam ini akan dicabut. Wa ada adabil qabr. Demikian juga kita beriman dengan adab kubur. Sebutkan ya pada pertemuan tahun juga al kubur kuburan itu imma raudhatun min riyadil jannah. Kuburan itu mungkin itu adalah kebun dari kebun-kebunnya surga. Wa imma kufratun min kufarin dan mungkin itu adalah lubang dari lubang-lubangnya api neraka. Barang siapa yang mendapatkan kenikmatan di dalam alam kubur, maka setelahnya nikmat. Sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Roh Muslim. Waktu itu Utsman bin Affan ketika beliau mengantarkan jenazah kemudian beliau menangis. Ketika mengantar jenazah beliau menangis hatta balat lihatuhu sampai jenggotnya itu basah dengan air mata. Waktu itu ditanya oleh budaknya, Hanik Maula Utsman bertanya, Kenapa engkau menangis? Kemudian beliau mengatakan sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul innal kubro awalu sil akhirah. Kuburan itu adalah pertama dari tingkatan-tingkatan hari akhir. Faman najah minha, fama badau aisar minhu. Barang siapa yang selamat di dalam alam kubur setelahnya mudah. Barang siapa selamat di alam kubur itu setelahnya dalam mudah. Barang siapa yang celaka setelahnya lebih berat lagi. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan. Oleh karena itu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Al jannatu wan nar aqrabu min syirab na'alaikum Surga dan neraka itu lebih dekat daripada tali sendal kalian. Dekat sekali. Tali sendal yang kita pakai itu ternyata surga dan neraka lebih dekat lagi. Kenapa? Sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadis, kalau kemudian seorang mati, kemudian dia masuk ke dalam alam kubur. Kalau kemudian dia selamat, maka sudah. Setelahnya itu adalah selamat. Kita beriman terhadap adabil qabr, siksaan yang ada dalam kubur, Dimanakah nalu ahlan bagi siapa yang dia itu ah yang dia pantas, yang dia itu tinggal padanya. Wa soal mungkar wa nakir, pertanyaan mungkar dan nakir. di kubrihi di kuburannya an rabbihi wa Dinhi wa nabihi tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Robnya tentang agamanya dan tentang nabinya. Alama jadil akbar sebagaimana disebutkan di dalam kobar kabar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Demikian juga wali sahabat Ridwanul Alim yang kita mendapatkan penjelasan itu dari para sahabat ya Allah ridho kepada mereka. Kemudian juga disebutkan wal qabru raudhatun min riyadil jannah au kufratun min kubarinar Kuburan itu mungkin adalah taman dari taman-taman surga atau lembah atau lubang dari lubang-lubangnya niron api neraka. Sekarang kita akan baca di situ nomor 82. Wa nu'minu bil ba'tsi kita sebagai seorang muslim beriman tentang al-ba'ats hari kebangkitan. Kita beriman dengan yakin bahwa kita semua nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu semua yang akan kita bahas. Wa jazail a'mali. Kita akan bahas Allah. Demikian juga kita beriman kepada jazail amal, balasan amalan-amalan kita. Yaumal kiamah pada hari kiamat nanti. Kita beriman adanya kebangkitan dan kita beriman akan dibalas amalan-amalan kita ini di hari kiamat. Wal ardi wal hisab. Demikian juga ard ditampakkan. Ditampakkan amalan kita ini. Dan akan diketahui nanti. Walaupun sedikit pun akan diketahui. Wal hisab demikian juga hisab. Perhitungan amalan itu. Wa qiraatul kitab demikian juga akan dibaca kitab-kitab itu. Wa sawab wal iqab demikian juga sawab. Pahala-pahala wal iqab siksaan-siksaan Wasirat sirat wal mizan. Kita beriman juga dengan sirat jembatan wal mizan. Demikian juga timbangan. Kita akan bahas pada kesempatan ini tentang pembahasan ini. Insya Allah. Yang pertama, yakni kita beriman sebagai seorang muslim tentang pas, yakni hari kebangkitan. Sebutkan di sini di halaman 629 di dalam Syarah Kitab Sahwiyah yang ditulis oleh Al Imam Ibnu Abil Is rahimahullahu taala. Disebutkan oleh beliau dalam penjelasan ini bahwa perkara hari kebangkitan itu banyak dari manusia Bani Adam yang mengingkari. Adapun permasalahan adanya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah menciptakan, maka ini adalah perkara yang kebanyakan manusia itu beriman. Semuanya, hampir semuanya. Bahkan mungkin mereka yang mengatakan milah samawiyah, agama-agama langit. Baik orang-orang Yahudi Demikian juga orang-orang Nasrani mereka meyakini hal demikian bahwa yang menciptakan mereka itu Allah Subhanahu wa taala bahkan kafir Quraisy bahkan orang jahiliyah bahkan sekarang ini semua agama Hindu, Buddha dan sebagainya mereka meyakini bahwa ada yang menciptakan ini semua kecuali segelintir saja ya kecuali sedikit saja itu pun mereka sebenarnya beriman bahwa Allah itu Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan sebagaimana di sini oleh beliau Wadalika anal anbiya alaihi salam alaihi wasallam kulluhum muttafiqun. Dan yang demikian itu karena para nabi alaihi wasallam kulluhum semuanya muttafiqun sepakat, semua para nabi. Alal iman billah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'inal ikrar bi rabb amun fi bani Adam. Meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur, pemberi rezeki itu menyeluruh pada bani Adam. Bahwa fitri ini perkara yang fitrah, perkara yang tidak Kemudian mereka menentang. Mereka kalau berdoa, bagaimanapun agamanya, secara umum mereka akan ke arah langit. Dan mereka meyakini bahwa di situ ada yang mengatur hidup mereka. Kolhum yukiru birok. Semuanya meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memberikan rezeki. Ilaman ada kecuali yang membangkang. Kafir Aun sebagaimana Fir'aun. Sedikit saja. Ya orang-orang ateis sekarang ini. Itu pun sekarang, sekarang yang kor itu semakin habis semakin habis, semakin habis. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi seperti Fir'aun. Itu pun Fir'aun saja disebutkan dalam Al-Quran. Dia yakin. Disebutkan dalam Al-Quran waktu itu. Ketika dia kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika pasukannya Nabi Musa bersama dengan Nabi Musa ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya Nabi Musa dalam keadaan Beliau dan kaumnya takut dari uh, Fir'aun waktu itu. Dan Allah kuatkan sebagai seorang nabi, Nabi Musa alaihissalam, ulul azmi. Ini kaum yang merasa takut. Waktu itu kaumnya bertanya kepada Nabi Musa dan Nabi Musa dalam keadaan keimanan. Waktu itu falamma tara al jam'ani qala ashabu Musa innal mudrakun. Ketika bertemu dua pasukan. Waktu itu Nabi Musa sudah di pinggir lautan. Kemudian Fir'aun di belakangnya. Ketika Taro al-Jam'ani, dua kelompok ini saling melihat. Kalau ashabu Musa berkata, sahabat-sahabatnya Nabi Musa, Inalam mudrakun semuanya, kita akan didapati. Kita akan ditangkap sudah, tidak ada lagi tempat lari. Kalau ashabu Musa inalam mudrakun, maka berkata Nabi Musa dengan yakin, kalau kalla inna rabbi sayahdin. Maka beliau mengatakan, kalah tidak sama sekali. Inna Robbi semuanya, Allah Subhanahu wa taala sayahdin, akan memberikan petunjuk kepadaku. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anidrib bi asaqal hajar, anidrib bi asaqal bahar. Ini disuruh untuk memukul bahar lautan itu. Apa artinya tongkat itu dengan lautan? Tapi demikian, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengambil sebab. Sampai kemudian kataudil Adin seperti gunung yang besar yang terbelah langit ayani ah, laut itu terbelah sampai seperti gunung yang besar kemudian Nabi Musa dan pasukannya masuk kemudian sampai melewati e, pantai yang berikutnya dan Fir'aun di dalamnya itu. Maka waktu itu ketika Fir'aun dalam keadaan tenggelam dan pasukannya, maka waktu itu Fir'aun mengatakan, Amantu billati amanat bi banu Israel wa ana minal muslimin. Al ana waqad asaita qablu wa kunta minal musyidin. Maka waktu itu dia mengatakan, Amantu aku beriman dengan yang beriman padanya Bani Israel. Maka Allah mengatakan, Al-ana baru sekarang tak asaita belum kau telah bermaksiat sebelumnya. Wa kunta minal musyidin dan kamu termasuk orang yang membuat kerusakan. Tidak diterima taubat dia ketika sudah ditenggorokan. Dan Nabi mengatakan tidak terima taubat itu tidak karena gorgoroh apabila sudah ditenggorokan. tenggorokan. taikonat ha demikian juga dalam Al-Quran disebutkan taikonat ha. Ini dia yakin hatinya, ang fusuh, Ya ini jiwanya dia itu yakin Fir'aun waktu itu Walaupun dia mengatakan ana rabbukumul ala, aku adalah rob yang paling tinggi, tapi hati dia itu tetap yakin bahwa Allah Subhanahu itu, itu adalah pencipta. Jadi cuma anada saja, cuma membangkang saja. Sebagaimana Fir'aun, fil iman bil yaumil akhir, berbeda dengan iman dengan hari akhir. Jadi, tentang permasalahan bahwa Allah itu yang menciptakan, maka itu perkara yang fitrah, yang alami, yang mereka mengetahui. Adapun tentang permasalahan beriman kepada hari akhir, Fa'inna inna mungkiriha katsirun. Yang mengingkarinya itu banyak. Yang mengingkari tentang hari akhir itu banyak. Sebagaimana kita sekarang ini. Bagaimana mereka punya pemahaman reinkarnasi. Nanti kalau mati sebagian menjadi ayam, sebagian lagi mungkin menjadi anjing sesuai dengan kehidupan dunia. Ya ini hitungannya dunia. Kalau di dunia itu sukses, berhasil, makmur, kaya dan sebagainya, maka nanti mereka reinkarnasinya berubahnya menjadi apa? Binatang-binatang yang mulia menurut mereka. Jadi tidak meyakini adanya hari akhir akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Nabi Muhammad demikian juga yang lainnya. Dan Al-Qur'an menjelaskan tentang masalah ini banyak sekali. Disebutkan di sini oleh beliau di antaranya ucapan Nabi Adam. Kisahnya Nabi Adam waktu itu bersama dengan apa? Bersama dengan Iblis waktu itu. Sampai kemudian disebutkan perkataan iblis, fa fa'andirni ila yomi batun. Wahai Robku. ketika waktu itu kemudian Allah SWT mengusir iblis karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini adalah bukan sujud sebagai peribadahan kepada selain Allah SWT, tapi di sini perintah Allah SWT sebagai cobaan. Tapi tidak mau waktu itu iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maka kemudian setelah itu Allah SWT mengusir dia, mengusir iblis. Kemudian mengucapkan ucapan ini, "Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun." Wahai Rabbku, berikanlah aku waktu, tenggang sampai yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Di sini menunjukkan bahwa yang demikian itu sudah dikenal sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian juga Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama. Bagaimana dalam hadis sebab Imam Muslim Waktu itu Nabi mengatakan, sebutkan, wa anta awal rusul dan engkau adalah pertama kali dari rasul min Bani Adam, dari Bani Adam. Pertama kali rasul itu adalah Nabi Nuh alaihissalam." Waktu itu Nabi Nuh menyebutkan dalam Al-Qur'an, sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wallah ambatakum minal ardi nabata tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kalian menumbuhkan untuk kalian dari bumi itu tanaman-tanaman Ya, demikian juga nanti kita akan dibangkitkan. Suma yu'idukum fiha, kemudian Allah akan mengembalikan kalian di bumi itu wa yukhrijukum ikhraja dan keluar dan dikeluarkan kalian itu dengan benar-benar keluar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sebagaimana menciptakan kita semua. Kemudian kita akan dikembalikan lagi ke bumi, kemudian kita akan dibangkitkan. Wa yukhrijukum ikhraja, kemudian kita juga akan dikeluarkan. Ini Nabi Nuh pun juga beliau berdakwah kepada kaumnya tentang masalah hari kebangkitan. Demikian juga Nabi Ibrahim. Disebutkan di situ dalam surat Ibrahim. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yawma yukumul hisab. Wahai Rabbku, ampunilah aku demikian juga kedua orang tua aku. demikian juga orang-orang mukmin. Yawma yukumul hisab pada hari ditegakkan di situ hisab. Di sini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim sendiri berdakwah tentang masalah ini. Akan adanya hari kebangkitan. Adapun ucapan beliau, Rabbana firli wali daya, ya Allah punilah aku demikian juga kedua orang tuaku. Ini sebelum kemudian diwahyukan kepada beliau kepada Nabi Ibrahim bahwa bapaknya dalam keadaan kafir. Bapaknya dalam keadaan kafir. Dan tidak boleh seorang itu ketika orang tuanya sudah meninggal untuk kemudian memintakan ampun. Yang mana dia dalam dalam keadaan kafir ya, ini orang tuanya itu. Maka nali Nabi ya istaghfiru lil musyrikin mata matabayyana lahu anu ashabul jahim. Tidak boleh untuk seorang, baik Nabi demikian juga yang lainnya, meminta ampun untuk orang-orang musyrik. Wa maka nastighfaru li abihi ila amuidati wa da'iyah. Falamma tabayyana lahu anu aduwwillahi tabara'a min. Tidaklah minta ampunnya Ibrahim kepada bapaknya itu. Beliau waktu itu memintakan ampun untuk bapaknya. Itu karena sudah ada janji. Ketika sudah mengetahui bahwa dia itu adalah musuh Allah swt maka tidak boleh. Beliau tidak memintakan ampun. Di sini beliau meminta ampun untuk dirinya, demikian juga untuk kedua orang tuanya sebelum turun wahyu. Setelah turun wahyu beliau tidak melakukan. Tidak boleh seseorang mendoakan e, seorang sudah meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian juga perkataan Nabi Musa, "Inna sa'ata ayat atiyatun akadu fiha lituzza kullu nafsin bima tas'a." Demikian ucapan, ucapan Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya asa hari akhir itu akan datang. Akadu ufiha ini hampir-hampir tersembunyi. Tidak diketahui kapan terjadinya. Lituja kullu nafsin bimatas a untuk membalas setiap jiwa itu dengan apa yang dia lakukan. Ini menunjukkan adanya hari akhir. Demikian juga Nabi Musa berdakwah tentang berdakwah tentang masalah ini. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Maka kemudian beliau mengatakan fajami'u rusul andaru bima andara bihi min ukubat al mudribin fit dunia wal akhirah. Semua para rasul itu andaru memperingatkan dengan apa yang memperingatkan padanya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Dari apa itu? Mereka para rasul memperingatkan tentang ukubat, siksaan-siksaan untuk mutnib orang-orang yang berdosa, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini. Jadi demikian. Mereka semua para rasul itu berdakwah tentang masalah ini. <clears throat> Kemudian juga disebutkan di sini dalam Al-Qur'an ucapan orang-orang yang tidak beriman tentang adanya hari akhir. Sebagaimana kita sekarang ini, sebagian orang bahkan mungkin mereka yang punya ilmu-ilmu itu. Seperti ulama kalau kita lihat di Jepang dan sebagainya, bagaimana seperti itu punya keahlian dalam hal membuat teknologi dan sebagainya. Tapi karena tidak mendapatkan bimbingan dari Nabi Muhammad SAW, maka apa yang dia sembah? Makhluk sebagaimana mereka juga. Dikatakan mereka menyembah matahari dan sebagainya. Ya, demikian mereka, mereka lakukan. Maka mereka juga mempunyai ucapan-ucapan yang sudah disebutkan dalam Al-Quran untuk membantahnya. Disebutkan di situ secara rinci di dalam surat Al-Isra ayat 49 sampai 51. Disebutkan di situ Wa qalu aidza kunna idaman wa rufatan a inna lamabusun khalqan jadidan. Qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Disebutkan di sini secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan mereka awalnya kemudian dibantah sampai tiga kali. Kemudian membantah lagi, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga mereka membantah lagi, dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini umum sebagaimana kita dapatkan jadi kalau umpamanya kita mendapatkan subhat, subhat itu perancuan atau keraguan keraguan yang mereka sebutkan sudah ada dalam Al-Qur'an. Wa qalu mereka mengatakan, "Aidza kunna idoman warufatan apabila kita dalam keadaan idom." Ya, yakni tulang. Apabila kita dalam keadaan tulang warufatan, demikian juga barang-barang sudah tidak berguna itu Aina lamu lama usun, apa kita akan dibangkitkan? Kalau kita tinggal menjadi tulang-tulang, demikian juga mungkin sisa sedikit dari kulit-kulit atau rambut-rambut dan sebagainya. Suatu yang tidak berharga itu, apa kita akan dibangkitkan? Kalau jadi dan makhluk yang baru. Ini ucapan mereka. Kalau kita mati sudah selesai. Tidak ada lagi kemudian nanti balasan dan sebagainya. Maka Allah mengatakan, "Qul kunu hijaratan ahwadidan." jadilah kamu hijarah, batu atau besi saja. Au khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Atau makhluk yang kamu menganggap besar padanya dalam diri-diri kalian. Entah mungkin menjadi batu atau gunung atau kemudian besi atau yang lainnya yang menurut kamu tidak akan hancur. Ya mereka itu akan hancur juga. Maka disemikian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kalau seperti itu kamu jadi jadi saja batu atau mungkin besi dan sebagainya. Bersama dengan itu kita mengetahui itu pun hancur juga. Bagaimana batu yang demikian besar terkena air. Ini bantahan Allah juga secara langsung. Batu yang besar bagaimanapun terkena air sedikit-sedikit pecah akhirnya. Jadi mereka terbantah dengan itu. Sudah kamu jadilah batu atau jadilah besi. Besi pun berkarat. Atau apalagi yang sudah yang kamu anggap itu akan tidak akan hancur. Akan hancur semua. Demikian. Jadi mereka terbantah. Jadi mereka mengatakan apakah kemudian kalau kita menjadi tulang kita akan dibangkitkan? Jawab, jawab saja bahwa batu dan sebagainya itu pun nanti akan hancur. Kemudian mereka mengatakan kulun. Ini mungkin seakan-akan mereka mengaku ya akan hancur. Mereka mengatakan fasayakuluna man yu'id man yu'iduna. Mereka mengatakan kalau demikian maka siapa yang akan mengembalikan? Ini subhat mereka yang kedua. Setelah mengatakan apakah kita akan dibangkitkan, dijawab tadi, sudah kamu jadi jadi besi dan jadi ini. Itu pun akan hancur. Kemudian mereka mengatakan lagi, lalu siapa yang mengembalikan lagi? Maka jawabannya, kulilati fatarakum awal marrah. Yakni katakan, wahai Muhammad, alladzi fatarakum awal marrah, yang menciptakan engkau pertama kali. Itu yang akan membangkitkan. Tidakkah yang dia itu mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada itu mampu untuk merubah saja, lebih bisa lagi. Kalau kemudian dari sesuatu yang tidak ada, Nabi Adam tidak ada menjadi ada. Maka untuk kemudian menjadikan yang sudah ada kemudian dihancur menjadi ada lebih mudah lagi. Ini bantahan. Maka mereka disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, fasayun giduna ilaika ru'usahum. Mereka akan menundukkan kepala-kepala mereka. Wa yaqulun sambil mengatakan lagi, mata huwa? Kapan itu? Kapan akan kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yani hari kebangkitan itu. Ini mereka membantah lagi. Kul maka jawablah wahai Muhammad asa ayakuna koriba. Mungkin itu akan dekat. Kahata ini sampai sampai Nabi SAW mengisyaratkan kahata ini antara jari telunjuk dengan jari ibham ini ibu jari dekat sekali atau dengan jari tengah. Ya ini maknanya adalah sangat dekat sekali. Jadi ya, di sini menunjukkan bahwa Al-Quran pun menjawab tentang apa yang ada pada mereka dari syubhat-syubhat itu. <clears throat> Kemudian disebutkan disebutkan di dalam syarah ini juga bahwa mereka mengatakan sebagian mereka mengatakan bahwa adanya kehidupan itu wal hayatul antakuna madatuha wa hamilha tabi'ah harah mereka mengatakan yang namanya kehidupan itu harus dia itu dari sesuatu yang panas dan basah ya seperti itu Adapun kalau dia itu dingin kemudian kering tidak bisa. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagian ucapan mereka. Alladzi jalalakum minas ahdari akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dari sajar al-ahdor. Sajar ahdor itu apa? Pohon yang hijau itu. Pohon yang yang basah itu. Bagaimana Allah berkehendak untuk kemudian timbul di situ api? Ya enggak, pohon yang hijau, tapi bisa kemudian tumbuh di situ api. Ya, jadi ini bantahan untuk mereka tidak mesti harus demikian demikian. Bahkan pohon yang dia itu hijau, rotubah, wal burudah yang dia itu basah demikian juga dingin, itu pun bisa keluar di situ api. Dibakar maka dia bahkan mungkin apinya lebih lebih lama. Ini bantahan untuk mereka. Kesimpulan mereka itu kalau tidak disebutkan uh, oleh mereka dalil-dalil yang pasti, mereka tidak akan menerima Walaupun banyak di antara mereka sudah disebutkan dalil-dalil yang yang pasti, demikian juga bukti-bukti dan sebagainya, tetap di antara mereka itu tidak menerima juga. <clears throat> Kemudian juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya tidak kemudian menciptakan kita kemudian ditinggalkan juga. Tidak. Semua dalam dalam Al-Qur'an hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka annama khalaqnakum abasan? adalah kami menciptakan kalian itu abatan, tidak ada fungsinya. Wa annakum ilaina la turja'un dan sungguhnya kalian tidak akan dikembalikan pada kami. Demikian ucapan mereka. Kemudian Allah menjabat dalam Al-Qur'an banyak sekali dalam ayat dalam ayat apa naj'alul muslimin akan muslimin? Apakah kami menjadikan orang-orang yang muslim itu sebagaimana orang-orang yang berbuat kejahatan? Tidak sama. Dan banyak ayat-ayat menyebutkan seperti itu. <clears throat> Kemudian disebutkan juga Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan sesuatu yang mati kemudian hidup. Disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Ini Allah Maha mampu untuk kemudian membuat sesuatu yang dia itu mati menjadi hidup atau sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan itu pun dialami oleh Nabi Ibrahim. Dan waktu itu bukan berarti Nabi Ibrahim itu merasa syak atau ragu-ragu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan sama, sama sekali tidak. Bukan dalam Al-Quran. Yang ini semua juga berkaitan tentang masalah hari akhir ini juga. Nabi Ibrahim sama sekali tidak di situ beliau syak, tetapi di situ beliau ingin yakin saja. Sebuah dalam Al-Quran waktu itu Nabi Ibrahim menyebutkan, Wa qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. kola awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Demikian Allah sebutkan. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi, arini kaifatuhil mauta." Wahai Rabbku, wahai Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan mauta. Sesuatu yang dia itu mati, mayat-mayat dan sebagainya. Dan kita sudah cukup dengan apa yang Allah kisahkan dengan Allah kisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim ini. Bagi kita cukup, tidak perlu untuk kemudian kita meminta sebagaimana Nabi Ibrahim tidak perlu, sudah cukup. Kita sudah beriman kepada Al-Qur'an. Nabi Ibrahim waktu itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qala awalam tu'min? Apakah kamu tidak yakin wahai Ibrahim?" Apa ucapan Nabi Ibrahim? Qala bala, iya. Yakni bahkan maksudnya adalah aku yakin. Aku beriman kepada Engkau ya Allah. Walakin lihat ma'inna qalbi akan tetapi agar aku lebih apa? Lebih yakin. Walakin lihat ma'inna qalbi agar aku lebih yakin. Beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan, tapi di sini beliau ingin lebih yakin. Demikian juga seorang kalau kita sudah beriman adanya Al-Quran, Kemudian kita semakin belajar Al-Quran, semakin kita ini yakin. Apalagi melihat alam semesta ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahar la ayatin lil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi, demikian juga matahari, demikian juga bulan dan sebagainya dari ciptaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala la ayat liul albab sebagai tanda-tanda bagi orang-orang yang mempunyai hati supaya lebih yakin kita ini sebagaimana Nabi Ibrahim dan kita tidak perlu kemudian meminta kepada Allah, tidak. Cukup kisahnya Nabi Ibrahim ini. Kemudian Allah merintahkan, "Walakin lihat mainau qalbi." Qala fakut dan minatoi ri fasurhuna ilaika. Ambillah di situ arba empat dari burung. Kemudian dipotong-potong. Sumat uhuna yaktina kasaya. Kemudian panggillah. Letakkan di tempat demikian dipanggil oleh Nabi Ibrahim, datang dia itu segera. Jadi empat burung itu dari potong-potong itu kemudian oleh Nabi Ibrahim setelah diletakkan dipanggil lagi, kemudian datang lagi. Ini demikian. Demikian juga kisahnya kalau kita lihat ini orang-orang yang dia itu adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di situ dalam Al-Qur'an. Kisahnya tujuh orang pemuda dalam surat Al-Kahfi itu. Dalam surat Al-Kahfi waktu itu itu adalah salah satu tanda-tanda dari adanya perlindungan Allah terhadap kekasih-kekasihnya. Disebutkan di situ dalam surat Al-Kahfi Eh, ketika kemudian mereka menjauhi kaumnya karena waktu itu ingin dibunuh oleh raja yang ada waktu itu. Maka kemudian mereka masuk dalam gua itu. Disebutkan dalam Al-Qur'an di situ Fala bisa fihi salah samiatin wasdadu tisa. Mereka tinggal di situ dalam gua itu salah samiah 300 hari watisa 300 tahun dan tisan yakni 9. Disebutkan di sini oleh Ibnu Abil Is wa kaifa abqahum mauta samiah sana samsiah. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mayat ini ya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul kaf ini, kisah Ashabul kaf ini dimatikan samiah sana 300 tahun samsiah. Apa itu samsiah? Ini tahun miladi, kalau kita tahun Masehi. Kalau menurut hitung, hitungan samsiah sudah disebutkan di sini dalam uh, akidah uh, syarah akidah tahawiyah ini perhitungan Syamsiah, demikian juga perhitungan komariah itu, perhitungan kalau kita ya ini per, per, perhitungan kalender, kalender apa Masehi dan kalender Hijriah itu, kalender Islam itu. Disebutkan di situ bahwa mereka tinggal itu 300 tahun Syamsiah. Ya ini kalau kita tahun Masehi itu. Wahya setelah samiah berarti sinin komariah, yaitu 309 komariah. Menurut hitungan bulan, itu hitungannya Islam. Tinggal di situ. Disebutkan di situ watasabu ekotan wahum wahum rukut wa nuqallibuhum datal yamini wa datal Kami bolak-balikkan sebelah kanan demikian juga sebelah kiri. Yang demikian Allah berkehendak. Dijadikan waktu itu ketika matahari dalam keadaan sebelah timur, maka mereka itu digeser ke arah kanan. Kemudian ketika matahari sebelah barat, maka digeser ke arah kiri. Demikian Allah berkehendak. Untuk kemudian menjaga kekasih-kasihnya. Dan semua dalam Al-Quran. Demikian juga dalam hadis tentang sifat-sifat kekasih kasih Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu wa kanu yattaqun yaitu orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu sebentar kita nanti akan teruskan. subhanallahi wa bihamdihi Mm-hmm. <clears throat>